ya mungkin karena foto itu sudah lama tuh jadi nggak belum belum yakin terakhir itu kita awali boleh itu aja kita pada sore ini kepada Allah materi kita pada siang hari ini terkait dengan bagaimana bimbingan Rasulullah saat kita memasuki rumah yang ngantar kalau nanti kita ada waktu kita akan yang ngantar ke rumah kan kartu kredit ya hmm, sampaikan kan bagaimana kan bimbingan iya. kita tentang sama kecil iya. walaupun iya, teknisnya selama ini telah kita lakukan mungkin kita ambil bagaimana gambaran dari Ibnu Qayyim analisa dia dan termasuk salah seorang murid dari kali tulisannya terkait ingin menggiring agar perilaku umat Islam ini tidak lari dari bagaimana Rasulullah memberi contoh. Terkait dengan bagaimana bimbingan Rasulullah saat masuk ke rumah, hmm. Rasul selama kan dia hidup itu tidak pernah memasuki rumah itu mengagetkan dan mengharumkan ya barangkali sekaligus kita evaluasi walaupun Rasul itu pulang tengah malam menyampaikan dakwah kedatangan beliau itu selalu diketahui oleh keluarganya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu kemudian setelah masuk biasanya Rasul menanyakan kepada keluarganya tapi yang datang yang ini kanit dan apakah anggota, anggotanya kalian punya sesuatu iya. untuk makan siang kalau pas jarkan ya itu pulang pada waktu siang ya? juga sering beliau tidak menyampaikan pertanyaan itu ya, hingga keluarga keluarganya menyuguhkan ya sesuatu yang mudah didapat artinya yang disodorkan yang disajikan itu apa adanya ya. tidak memaksakan diri ya. nah disebutkan dalam satu ayat di saat Rasul itu pulang ke rumah dia membaca doa nah ini barangkali ada yang bisa menyampaikan ini ada 60 eh, lembar ini doa ya doa di saat Rasul ya pulang ke rumah kemudian dia berdoa. Mudah-mudahan bisa diamalkan walaupun sudah sebagian mungkin sudah selalu mengungkapkan. Di doa itu berbunyi Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Walhamdulillah alladzi at'amani wa saqani. Walhamdulillah alladzi manna alayya fadlan as'aluka an tujirani minan segala puji bagi Allah yang telah mencukupi saya dan telah memberi tempat bagi saya segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada saya dan segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepada saya hingga saya mulia. Saya mohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah saya dari Ini neraka. depan petugasnya mau dipindah ke dua duanya doa Nabi di sana di masuk rumah. Arifin saya kontrol dua kali. Sudahkah dua kita kali amalkan ini? Iya, Kemudian teknis kita masuk rumah, kadang-kadang sama kita laki-laki ini ya. pulang jam 11 malam jam jam 11 malam umpamanya mau pada tidur keluarga mungkin barangkali kita nggak sabaran nunggu lambatnya bangun kita sedang pintu barangkali bisa. Memang kalau nah kita harapkan dengan bimbingan Rasulullah semacam ini kita lupa. dua jadi salam itu sebagai ungkapan kan keselamatan ya, bukan kita saja juga keluarga kita. bel pun kadang-kadang tidak pas gitu ya. karena bel itu sudah suara yang lain. Nah, kita langsung untuk menyampaikan salam. Ya. Dengan penuh iya, kasih sayang, dengan penuh santun bahkan dalam sejarah Rasul pun kalau sudah terlalu malam pulang, kemudian istrinya itu masih tidur, ya Rasul sampai sampai dia tidur di luar. Ini yang enam orang sudah keluar tapi menghormati keluarga dan hak keluarga untuk istirahat. Belum ya, belum berapa lagi Iya, belum enggak belum disetujui sama dia. Dalam satu ayat diungkapkan iza walajar rajulu baitahu yakul Allahumma inni as'aluka kharal maulaji wa kharal makhraji. Bismillahi walajna wa Allahi rabbina tawakkalna summa ayusallam ala ahli gitu. Apabila seorang masuk rumah, maka hendaklah ia mengucapkan, Ya Allah, aku memohon kebaikan tempat masuk dan tempat keluar pada engkau dengan nama Allah kami masuk dan kepada Allah sebagai Rob kami kami bertawakal dan hendaklah mengucapkan salam kepada keluarganya. Jadi ada dua versi. Versi yang pertama tadi nah, bisa, atau versi yang kedua ini silahkan. Jadi hampir hampir 240 ribu hitungannya lembut. Jadi semuanya iya, mengarah agar kebaikan yang dimiliki oleh Allah itu juga bisa dicurahkan. Tapi kalau misalnya dia nggak masuk pada hari kedua, hari ketiga, hmm. itu lembur hari keenam hilang zakatnya hari pertama sampai kelima. Hadirin rahmatullah. Masuk. Sehingga hari keenamnya dapat yang dapat besar. Nah, jadi kalau misalnya 200 banyak juga keterangan terang lain terkait itu dengan masalah juta. bagaimana Rasulullah masuki rumah ya. Kelebihan 4 jam. Ini terkait dengan ya. hikmah ya. Kan Dalam kan kitab As-Sunnah kan disebutkan ah, iya. Rasul bersabda tiga golongan manusia menjadi jaminan Allah yang pertama, laki-laki yang berangkat berperang di jalan Allah. Dia dijamin oleh Allah sampai Allah mewafatkannya lalu ia masuk surga. Jadi ada garansi dari Allah. Para calon syahid kalau daerah berangkat menuju medan pertempuran. Dia dia sehingga benar ikhlas berangkat di sana itu ada yang minta Allah oh. sampai yang sampai iya, iya, itu iya. syahid ya. Karena Pak Lukman kan orang tuanya, mertuanya kan gerasinya adalah surga. Oh iya. Atau Allah mengembalikannya pulang dengan membawa pahala ya dan ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Meninggal surga atau selamat tidak meninggal dia dapat dua kebaikan samping nilai yang luar biasa juga dia akan mendapatkan harta harta perang biasa dibagikan kepada prajurit-prajurit atau juga para masyarakat yang memang butuh yang kedua laki-laki yang pergi ke masjid ia dijamin oleh Allah sampai Allah mematikannya lalu ia masuk surga atau pulang membawa pahala dan keuntungan ini bahagialah kita ya. Mestinya anggun Tempat bekerja juga Baik nggak ada alasan untuk tidak ke masjid sebenarnya Ada tulisan 40 Kebaikan orang yang konsen Dalam sholat berjemaah Di antaranya adalah Manakala seseorang itu berutuh dengan sempurna Kemudian dia bertekad kuat berazam berangkat ke masjid maka mulai dia berangkat dari rumah menuju masjid itu bercucuran dosa-dosanya dan setiap langkah yang diayunkan ke masjid itu juga akan membuat dosa-dosa kecilnya itu ber, berhilangan seperti itu. Nah dalam satu riwayat juga diungkapkan ada seseorang yang buta kemudian bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah kondisinya seperti ini enggak melek. Kemudian juga di jalan ini banyak gangguan-gangguan seperti binatang dan sebagainya. Rasulullah katakan hal tas mau tidak. Apakah anda mendengar adat? Ya Rasulullah, Anda mendengar adat. Kalau begitu, tidak ada alasan anda untuk yang meninggalkan sholat berjamaah nampak-nampaknya kita ini nggak ada alasan yang kuat untuk tidak sholat berjemaah sebenarnya Tinggal bagaimana kita komitmen nilainya sangat luar biasa ya. kemudian kebaikan ketiga laki-laki yang pulang ke rumahnya dengan mengucap salam kepada keluarganya ia dijamin oleh Allah nggak susah kan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh kalau kita ingin sempurnakan karena nilainya begitu luar biasa Imam Muslim menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan jika seseorang masuk ke rumahnya ya, lalu ia makan disertai dengan zikir kepada Allah maka setan mengatakan kepada teman-temannya kamu tidak bisa ikut tidur dan ikut makan bersamanya mengisyaratkan kalau kita berzikir apa doa yang kita makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau ini kita ucapkan, kemudian basmalah bismillahirrahmanirrahim, berarti kita mengantisipasi agar setan tidak ikut ambil bagian bersama kita makan ya tidak ada Ya. Itu yang pertama. Apabila ia tidak berzikir kepada Allah saat masuk rumah, maka setan berkata, "Kamu bisa ikut tidur." Karena tidur rumah itu salah satu fungsinya adalah tempat istirahat kan. Dan ketika ia makan tidak membaca doa, maka setan berucap, "Kamu bisa ikut tidur dan makan bersama keluarga yang bersangkutan." Jangan-jangan barangkali kita makannya banyak tapi gak merasa kenyang. Berkahnya hilang barangkali kita lupa berdoa, setan ikut ambil bagian di dalamnya. Bisa saja seperti itu. Ya, nah ini nampaknya hal-hal kecil, tapi keseharian kita yang harus kita terapkan. Kan kita semua ingin seperti Rasulullah bagaimana dia hidup dalam berbagai aspek kehidupan termasuk masuk rumah, makan, tidur dan dan sebagainya. Sisi lain juga kita melihat begitu luar biasanya fungsi setan untuk mengganggu kita. Bahkan di saat kita mau sholat pun sempat, ya dia mengganggu kita juga. Di saat kita lupa ta'awuz. Bahkan di sakratul mau di saat kita mau mengakhiri hidup kita di dunia ini, setan juga sangat luar biasa mengganggu kita. Sehingga kita diupayakan oleh dia tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah naudzubillah min zalik. Bagi mereka yang mengabaikan zikir, mengabaikan kebaikan-kebaikan selama hidup ini punya peluang besar mudahnya setan masuk untuk mengganggu kita di saat sakratul maut itu datang. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita masuk materi kedua, ada pertanyaan barangkali? kalau enggak kita masuk bagaimana zikir saat kita masuk kamar kecil. Ini juga perlu kita evaluasi kembali. Jangan-jangan ada yang kurang pas. Jadi dijelaskan di saat kita bagaimana cara Rasul di saat masuk rumah, keluar rumah dan seterusnya. Dan seterusnya. Baik, kita masuk ke materi berikut. Bagaimana zikir saat masuk kamar kecil? Ini sudah biasa kita baca, cuma sisi manfaatnya ingin kita lihat. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih mereka ya tatkala Rasul masuk kamar kecil itu membaca doa Allahumma ini a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith ya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan laki-laki maupun dari setan perempuan. Jadi Ahmad menyebutkan bahwa beliau menyuruh orang yang akan masuk kamar kecil untuk membaca doa di atas. Ini bukan hanya untuk Rasul juga kita sebagai umatnya juga diperintahkan untuk membaca. Dalam riwayat lain juga diungkapkan jika salah seorang di antara kalian masuk kamar kecil, maka jangan malas untuk membaca seperti doa yang di atas tadi. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang kotor lagi najis yang keji lagi jijik yaitu setan yang terkutuk karena tempat setan itu ya secara umum dia pada tempat-tempat yang jorok yang kotor yang jijik yang bau maka kita juga diajar dibimbing oleh Rasulullah untuk menghindari dari gangguan setan itu ada doanya di sini juga sekaligus menggambarkan begitu komprehensifnya ajaran Islam sejak mengatur bagaimana masuk kampus sampai bagaimana mengatur dunia ini masya Allah nggak ada satu ajaran pun di muka bumi ini yang sekomplit itu cuma sayangnya di antara kita ya masih banyak yang belum begitu memahami sehingga seolah Islam itu gersang dari aturan-aturan Hawir rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa penghalang antara jin dan aurat Bani Adam adalah bacaan bismillah. Tatkala ia masuk kamar kecil. Jadi biasanya kalau kita masuk kamar kecil kan buka aurat. Nah, agar kita jangan terjebak dengan macam-macam ya penyakit dan sebagainya itu atau gangguan setan dan sejenisnya maka ya doa diikuti dengan basmalah ini merupakan benteng benteng nanti ada aturan lagi di saat kita masuk ya dianjurkan berpakaian sandal atau trompa dimulai dari kaki kiri waktu kita masuk kemudian nanti kalau kita berada di tempat lepas itu di luar pakai tutup kepala gitu tutup pakai apa istilahnya apa saja yang tertutup. Kemudian di saat kita keluar, ya dengan kaki kanan juga ada doa nanti akan kita ungkapkan. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa seseorang mengucapkan salam kepada Rasulullah, namun beliau tidak menjawabnya. Kenapa tidak menjawabnya? Karena di saat itu Rasul sedang buang air kecil. Ini mengisyaratkan di saat kita buang air kecil apalagi buang air besar nggak boleh ngobrol bahkan dipertajam hadis berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang berbicara bagi seseorang yang sedang buang hajat buang hajat ini artinya istinja atau buang air kecil atau besar ucap beliau janganlah dua orang datang pergi untuk buang hajat keduanya membuka aurat sambil bercakap-cakap karena Allah Subhanahu wa taala membenci hal itu. Kenyataan real kadang-kadang kita lihat apalagi ya berdekatan WC-nya umpamanya sengaja ngobrol gitu kan. Nah, sambil merokok lagi gitu kan. Nah, ini merokok sendiri juga banyak sekali hadis-hadis dan e, analisa para pakar tidak mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan baik itu jauh dari segi ekonomi, kesehatan, lingkungan dan dan sebagainya. Bicara saja tidak boleh, apalagi tambah lagi yang yang juga makro minimal hukumnya. Berikut di saat kita buang air kecil besar ya atau besar dilarang menghadap kiblat. Ini juga para insinyur kita yang mudah-mudahan di saat membangun rumah jadi sayang jangan ya menghadap kiblat WC-nya. Ini dilarang oleh oleh agama kita. Karena kiblat itu merupakan satu arah ya, yang dihormati, dimuliakan. Jadi agama kita jauh-jauh hari sudah memberi aba-aba untuk itu. Telah disebutkan bahwa saat buang hajat ya, Rasulullah SAW tidak menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya tidak menghadap kiblat atau juga melakanginya. Kalau gitu arah mana itu? Ya, arah selatan dan utara. Ya, nah, itu yang yang pas. Kalaupun posisi rumah kita sangat susah mengaturnya, mungkin agak ya mengarah sedikit ya. Jangan yang pokoknya jangan ya pas menghadap kiblat. Hadirin rahimakumullah. Di sini agak-agak panjang penjelasannya. Pernah diungkapkan juga waktu itu Rasul ya diperkirakan buang hajatnya itu di tempat lepas. Bagaimana kalau di tempat tertutup nah, seperti gedung? Di sini dianalisa bahwa tetap tidak boleh. Kenapa demikian? kalaupun nanti Rasul di tempat yang e, lepas itu, tapi tetap dia terhambat oleh gunung, oleh pepohon, sampainya dia ke arah kiblat benar gitu kan, sampai ke muka, kan banyak penghambat ya. Ini mengisyaratkan kalau begitu di pintu pun sama, karena di sini kaitan penghormatan pada arah yang memang sangat dimuliakan oleh oleh agama kita. Di sini ungkapkan oleh e, ya pensahihan Al-Bukhari ya ada enam kemungkinan Rasul melakukan hal itu kalau pun terjadi ya memasukkan larangan atau dimasukkan oleh larangan atau khusus untuk Rasulullah saja atau berlaku khusus untuk buang hajat di dalam ruangan atau khusus karena ada uzur yang menuntut hal itu atau sebagai penjelasan bahwa larangan tersebut tidak menunjukkan pengharaman. Nah, kemudian di akhir analisanya itu tadi, kalaupun di tempat terbuka, Rasul menghadap ya katakanlah ke arah bukan kiblat, sementara tertutup dia menghadap kiblat, itu juga nanti ujung-ujungnya seperti itu. Terbuka pun dia akan terhambat untuk sampai ke Ka'bah atau ke kiblat yang disucikan oleh umat Islam. Nah, paling aman adalah dimanapun kita berada di saat buang hajat, jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Di sini diungkapkan agak panjang lebar dengan buang hajat dalam bangunan atau kamar, mereka tertutupi oleh bangunan itu sendiri. Maka dapat disanggah dengan jawaban. Nah, ini tadi orang yang mencoba menyanggah ya kalau di kamar tertutup ya, oh, bisa saja juga kan nggak sampai landung tidak jawab oleh yang membantah ini boleh jadi tempat terbuka atau di luar bangunan pun tertutup atau terhalang oleh benda lain seperti gunung atau lainnya karena larangan tersebut dalam rangka menghormati kiblat nah ini esensi seperti itu ya, mudah-mudahan para insinyur kita kalau nggak tahu ini kalau di sini sudah pas kali ya kalau toilet kita tidak menghadap kiblat ya. Nah, bagaimana doa keluar dari kamar kecil? Ini sudah hafal semua kita ya. Nah, Alhamdulillahilladzi azhaba anil hadza wa afani. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sakit dariku dan telah menyehatkan aku kita kadang-kadang baru sadar begitu ya besarnya nikmat Allah kita masih buang air besar atau kecil coba kita bayangkan teman-teman kita di rumah sakit kadang-kadang dua hari nggak bisa buang air besar nah bagaimana itu nah, atau buang air kecil bahkan nggak bisa dengan jalur yang normal harus jalur lain dipaksakan pakai selang nah, artinya apa nikmat ya masih normalnya kita luar biasa ya bagi mereka yang punya modal barangkali di saat dia menghadapi kondisi itu miliar pun dia sanggup mengeluarkan uang asal <laughs> dia bisa ya aman dari sakitnya di saat buang air nggak nggak normal nah, ini karena kadang kita lupa bersumpah pada Allah ya di saat kena penyakit semacam itu baru kita sadar oh ternyata ya nikmatnya bisa buang air kecil atau besar secara normal ini luar biasa dari Allah maka di saat itulah kita terus ingat Alhamdulillahilladzi azhaba'anil ya, ada wa'afani ada lima menit barangkali ada pertanyaan silakan Kalau tidak ada, mungkin yang kita copy tadi ditempel aja di rumah digandakan, dikasih barangkali plastik, ya, agar e, bisa dibaca oleh anak dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustaz saya mau uh, menanyakan uh, saya mendengar pernah kalau mengenai tata cara untuk buang air kecil itu uh, ada yang bilang kalau syariahnya itu kalau berdasarkan rasul itu kencingnya untuk laki-laki gitu uh, benarnya jongkok Iya, iya. Dan diharapkan untuk buang air kecil diri mm-hmm. ya, ya. karena eh, ada yang bilang karena Rasul cuma sekali aja apa buang air kecil berdiri karena waktu dalam, dalam keadaan perang ya darurat mm-hmm. yang yang maksud bang benernya uh, kecilnya itu jongkok gitu ya, ya, ya. untuk pencerahan ya, ya. Uh, saya belum ketemu hadis secara rinci cuma dalam diskusi-diskusi di Eh, pasca sarjana itu biasanya terutama Pak Kores dalam kondisi tertentu bisa aja agak fleksibel lah. Saya nggak tahu ini sejarah munculnya pola e, toilet kita seperti ini nggak tahu sejarahnya ini apakah kita terpancing dengan budaya luar nggak tahu juga. Kalau kita lihat zaman dulu itu ternyata di masjid-masjid kan berbeda kan khusus di tempat bisa duduk dan sebagainya. Eh, nah kalau ini aman dari percikan kotoran duduk itu tinggal mengatur bagaimana. Tapi kalau barangkali berdiri itu lebih ya simple, lebih aman dari ya percikan kotoran itu juga bisa dipertimbangkan masalah barangkali ya. Tapi kalau kita kembali kepada sunnah, kalau hadis itu dominan bahwa Rasul itu lebih banyak duduk, nah ini tugas insinyur ini bagaimana desain kembali ini ya. Nah, nah itu tugas perlu diskusikan barangkali. Ini bisa ada titik atau sisi khilafiyah barangkali sini. Ya, sisi lain juga kalau kita lihat eh, pakaian Rasul bersama sahabat dulu kan mereka pakai ya apa namanya itu ya pakai baju ya lepas ya gitu. kondisi padang pasir begitu kena iya, iya, iya. udara dan sebagainya memang memaksakan mereka berpakaian semacam itu. Nah, nah kita ini kan pakai pentelon istilahnya pakai budaya budaya barat Belanda kan ini kalau kita duduk barangkali ada kendala juga ya nah, artinya banyak pertimbangan-pertimbangan masalah intinya adalah bagaimana kita buang kotor itu ya juga tidak terpercikan dari kotor itu bisa terhindar mungkin global saja itu bisa dipertimbangkan dipertimbangkan ini barangkali bagus juga pertanyaannya perlu kita evaluasi kembali ya pola pembuatan toilet pola tingkah kita dan cara kita membuang air dan kotoran di tempat tertentu ini perlu modifikasi atau bagaimana nanti ya ini ini tantangan ada insinyur kita di sini nggak agak kerepotan nggak kira-kira kalau kita desain itu sehingga mudah kita itu duduk dengan pakaian yang kita pakai sekarang ini kira-kira seperti itu kalau tidak ya tidak sampai ke tingkat haram kalau kita langgar itu kalau tidak kalau tidak ya makruh kalau kalau memang tradisi kita memang susah seperti dulu tadi itu, mungkin yang lebih aman ya berdiri. Kalau memang itu lebih aman ya, untuk kaum laki-laki tentunya ya. Maka ada beda toilet kaum ibu dan kaum bapak. Ini perlu diskusikan orang kaya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain orang kaya. Ya kalau tidak mudah-mudahan walaupun ini hal-hal yang biasa Cuma kita mantapkan lagi sisi filosofinya, hikmah dan sebagainya Sehingga kita semakin yakin bahwa ajaran Islam itu dari hal yang kecil sampai yang lebih besar Diperhatikan dan ada aturan-aturannya Nah kalau kita niatkan ini karena Rasulullah karena Allah Pahala itu bedanya Jadi kita mengikuti aturan Rasulullah, buang air kecil, masuk rumah dan sebagainya Karena Allah itu semua dalam lingkup pahala, dalam lingkup ibadah